والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita melanjutkan kajian kita sekarang sampai ke ke 25 ya أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الإسفرايني حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن حدثنا سلامة بن شبيب حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني يسأل عن قوله الرحمن على العرش استوى قال فما رأيته وجدت من شيء كوجده قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلى رحضاء وأطرق القوم فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معلوم والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لأخاف أن تكون ضالا ثم أمر به فأخرج telah mengabarkan kepada kami Abu Muhammad Al-Makhladi Al-Adl telah berkata kepada kami Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Muslim Al-Isfiraini telah berkata kepada kami Abu Husain Ali bin Hasan telah berkata kepada kami Salamah bin Shabib telah berkata kepada kami Mahdi bin Ja'far bin Maimun Ar-Ramli dari Ja'far bin Abdullah dia berkata datang seseorang kepada Malik bin Anas bertanya tentang firman Allah Ar-Rahman alal arsy Ya. Itu maksudnya bertanya tentang tata cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Kata Ja'far, Ja'far bin Abdullah, aku tidak pernah melihat Malik sedemikian eh, apa ditimpa wajah di sini artinya eh, marah gitu aku tidak pernah melihat Imam Malik marah ya seperti marahnya pada waktu itu pada perkataan orang ini sehingga eh, apa keluar kelingat beliau wa alahu ruhaba wa a'trakal kaum dan murid-muridnya pun diam faja'alu yantaziruna al-amra lantas mereka pun menunggu keputusan dari Imam Malik Kemudian Imam Malik pun kembali pada keadaannya semula dan mengatakan al-kaifu bertanya bagaimana tata caranya Wairu ma'lum, tidak diketahui. Wal istiwa'u wairu majhul dan makna istiwa itu tidak majhul, artinya maklum diketahui. Dan mengimaninya adalah wajib dan bertanya tentang tata caranya adalah bid'ah dan saya takut kamu itu termasuk orang-orang yang sesat kemudian diperintahkan untuk dikeluarkan dari majelisnya. <clears throat> Ini menunjukkan sikap Imam Malik dan keyakinan Imam Malik serta keyakinan e, orang-orang pada yang hidup pada zaman Imam Malik rahimahullah. Beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in. Beliau di sini jelas sekali menyatakan bahwasanya isti Allah Subhanahu wa taala yang di atas arsy Subhanallah ya, kalau kita melihat dari beberapa poin itu beliau hatta ketika hendak menyebutkan tentang cerita seorang imam disebut di situ isnad. Ini keutamannya masya Allah para ulama. Dan ini juga keutamaan Islam, keistimewaannya Islam. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa umat Islam ini diistimewakan oleh Allah dengan tiga perkara. Yang pertama dengan isnad. Karena orang Yahudi, orang Nasrani tidak ada isnad dalam dalam agama mereka. Yang ada cuma dalam Islam saja. Isnad hadis sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menunjukkan betapa memang Islam itu adalah agama yang benar. <clears throat> Dan betul-betul ilmiahnya Islam ini. Dan para ulama juga terdahulu, masya Allah, sangat memperhatikan masalah isnad ini. Sehingga kata beliau, kata Abdullah bin, Mar Abdullah bin Mubarak, al-isnadu min din Laula isnadu laqala man syaa ma syaa. Isnad itu termasuk dari agama. Kalau bukan karena isnad, niscaya sembarangan orang akan berkata apa yang dia mau. <clears throat> Ya. Dengan adanya isnad Allah Subhanahu wa taala jaga hadis Rasulullah SAW dari pemalsuan. Sehingga diketahui dalam dengan isnad itu ya orang-orang yang tidak bisa dipercaya ketika menyampaikan riwayat atau ada orang-orang yang tertuduh berbuat dusta atau memang ada orang-orang yang disifati sebagai kezab yaitu pendusta sehingga betul-betul Allah Subhanahu wa taala menjaga hadis-hadis Rasul ini dari apa hal-hal yang dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini merupakan <clears throat> keistimewaan Islam yang tidak diberikan oleh Allah kepada agama yang lainnya. Maka tentunya kita pun berusaha ya. Kalau memang untuk hadis perlu isnad. Demikian pula kalau kita misalnya mendapatkan kabar isu kabar burung ataupun yang lainnya, kita pun harus mengenal siapa yang menyampaikannya. Ini metode Islam. Ya, untuk memeriksa dengan teliti. <clears throat> Bukan cuma kata fulan, kata fulan, kata fulan. Kita berusaha untuk apa memeriksa dengan teliti. Jangan-jangan fulan ini memang orangnya suka mengada-ngada. Bisa kita praktekkan seperti itu dalam kehidupan kita sendiri. Agar apa? Karena yang namanya manusia itu bermacam-macam. Ada yang sifatnya seperti wartawan. Orang yang sifatnya wartawan itu ya nukil sana sini tanpa diperiksa terlebih dahulu. Nah ini kita takutnya terhadap orang seperti itu. Kita tidak ingin terhadap orang seperti itu. Akibatnya apa? Terkadang dengan adanya isu-isu yang tidak jelas itu, akibatnya ya terjadilah pertengkaran terjadilah e, eh, perang antar desa ataupun yang lain. Nah, Islam sebetulnya jauh-jauh hari sudah me, apa, memberikan sebuah kaidah yang agung dalam masalah apa? Dalam, dalam masalah menerima akhbar, periwayatan. Ya. Terkadang juga terjadinya apa permusuhan antara ustaz gara-gara murid. Terkadang begitu. Ya menyampaikan hal-hal yang dia itu tidak pahami. Kesimpulan seperti terjadi pada Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari ketika ditanya, apakah Al-Quran itu makhluk? Kata beliau, sesungguhnya lafaz kita apa dengan membaca Al-Quran itu dari perbuatan kita. Dan perbuatan itu adalah makhluk. Maksudnya beliau bahwa suara kita itu makhluk. Tapi Al-Qurannya bukan makhluk. Tapi muridnya ada yang tidak paham. Karena ketidakpahaman disampaikan kepada ulama lain. Imam Bukhari mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Akhirnya terjadilah permusuhan. Jadilah hal-hal yang tidak diinginkan yaitu Imam Bukhari diusir dari kota Nisapur. Ini semuanya apa? Sebagai yang dikatakan afatu ar afatu al-akhbar ruwatuha. Penyakitnya kabar itu para penukilnya. Nah, ini hati-hati dalam masalah menukil kabar. Jangan kita itu menukil kabar kemudian ditambah-tambah, diperbesar. Apalagi dalam masalah masalah politik. Karena dalam masalah politik, maksudnya yang berhubungan dengan rasa rasa takut dan rasa aman. Itu tidak boleh sembarangan orang. So, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ukum eh, wa idza ja'ahum amrun minal amni aw al khawfi adza'u Dan apabila mereka apabila datang perkara ya, yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut, mereka langsung sebarkan oleh orang-orang munafikin itu. Kata Allah apa? Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambikunahu minhum. Kenapa? Ya, hal itu tidak dikembalikan saja kepada para kepada rasul atau kepada ulil amri, masuk ke dalamnya para ulama dan penguasa. <clears throat> Ini saya akan diistimbat dari oleh mereka, ya. Artinya masalah-masalah ini yang berhubungan dengan rasa takut dan rasa aman, terutama masuk ke dalam masalah politik, itu hanya urusan mereka. Rakyat kecil tidak perlu untuk meributkan masalah seperti itu. Makanya salah kalau ada orang bikin majalah isinya cuma politik, politik, politik saja. Ya, karena itu bukan pekerjaannya manusia awam ataupun rakyat jelata, bukan Masalah politik berhubungan dengan keamanan dan ketertiban itu dikembalikan kepada penguasa dan para ulama. Mereka yang tahu kabar mana yang perlu disebarkan ke tengah-tengah umat, kabar mana yang perlu di, tidak perlu disebarkan ke tengah-tengah umat. Ya itulah akibat apa? Akibat keluarnya orang-orang yang bodoh terhadap agama, akhirnya terjadilah yang terjadi. Sehingga umat Islam ini sudahlah betul-betul jauh dari agama, udah gitu ditakut-takutin. Ya, ditakut-takutin, semakin takut. Padahal yang menukil kabar itu adalah orang yang paling takut. Kemudian kita lanjutkan lagi. Akhbarana bihi jaddi Abu Hamid Ahmad bin Ismail an jadd walidi syahid wa Abu Abdullah Muhammad bin Adi bin Hamduyah as-Sabuni حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا مهدي بن جعفر الرملي حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل لمالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على الأرش استوى كيف استوى قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته وذكر نحوه telah mengabarkan dengan cerita itu kakekku Abu Hamid Ahmad bin Ismail dari kakek ayahku maksudnya kakek-kakeknya yang syahid dan, dan Abu Abdullah Muhammad bin Adi bin Hamduyah As-Sabuni telah bercerita kepadaku Muhammad bin Ahmad bin Abi Aun An-Nasawi telah bercerita kepadaku Salamah bin Shabib telah bercerita kepadaku Mahdi bin Ja'far Ar-Ramli telah bercerita kepadaku Ja'far bin Abdullah dia berkata datang seseorang kepada Malik bin Anas dan mengatakan wahai Abu Abdullah Ar-Rahman al-Arsh bagaimana bersemayam Kemudian aku tidak melihat Imam Malik marah demikian marahnya dari gara-gara perkataan itu. Kemudian disebutkan apa? Kisah itu. Ya subhanallah. Para ulama itu ketika menukil sanad itu hafal nama-nama rawi. Hafal nama-nama rawi. Dan ini sebagai apa penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Islam sehingga Imam Bukhari ketika umur 18 tahun menulis kitab agung yang berjudul At-Tarikhul Kabir yang isinya lebih dari 20 ribu rawi ya yang dikatakan oleh Imam, Bukhari ya yang 20 ribu rawi ini aku tahu di mana mereka apa lahir kapan mereka mati bagaimana kehidupannya seakan-akan aku melihatnya itu subhanallah Ulama terdahulu betul-betul sangat memperhatikan masalah rawi. Karena apa? Ini masalah rawi ini tidak berhubungan dengan kesahihan sanad sebuah hadis. Makanya betul-betul mereka ya memperhatikan masalah rawi sehingga memberikan kaidah-kaidah tertentu. Siapa rawi yang berhak untuk diambil, siapa rawi yang tidak berhak untuk diambil. Sampai-sampai saking takutnya para ulama itu untuk berdusta atas nama Rasul, mereka senantiasa menulis keadaan rawi yang sedang meriwayatkan apa mengambil hadis dari gurunya. Ya, kalau misalnya satu majelis itu ada 20 orang misalnya, ditulis namanya. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, bin Fulan, ditulis semuanya. Kemudian ada seseorang yang khusus kerjaannya untuk memperhatikan. Si Fulan, meriwayatkan hadis ini dalam keadaan tidur. Si fulan meriwayatkan hadis Jadi ketahuan. Ya. Mana yang betul-betul bisa dipercaya ketika meriwayatkan hadisnya, mana yang tidak bisa dipercaya. Betul-betul sangat teliti dan telaten para ulama ini. Karena apa? Ini adalah apa merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk menjaga agama ini. وبين وسئل أبو علي الحسين بن فضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه فقال أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا ولم يخبرنا كيف استوى <coughs> أبو علي الحسين بن فضل البجلي Al ditanya tentang istiwa. Bagaimana tata cara Allah bersemayam di atas arsh? Maka Ali Abu Ali di sini mengatakan saya tidak mengetahui kabar gaib kecuali apa yang telah dikabarkan kepada kita. Dan sesungguh Allah telah mengabarkan bahwa Allah bersemayam di atas arsh. Tapi Allah tidak mengabarkan bagaimana Allah tata caranya bersemayam di atas arsh. Artinya kita hanya sebatas beriman kepada makna. Tidak boleh kita apa bertanya-tanya tentang bagaimana. Nah, ini adalah adab seorang hamba. Tidak boleh kita bertanya-tanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam, bagaimana tata cara Allah turun, bagaimana bentuk mata Allah ini jelas pertanyaan-pertanyaan yang akan menjerumuskan kepada kesesatan. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثني عبد الله بن أحمد بن, شب بن شبوية المروزي قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع السبع سماوات على العرش استوى بائنا منه خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية أنه ها هنا وأشار إلى الأرض <clears throat> telah mengabarkan kepada kami Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz beliau penulis Al-Mustadrak mengabarkan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Dawud Az-Zahid mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman As-Sami telah bercerita kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Shabuyah Al-Marwazi dia berkata aku mendengar Ali ibn Hasan aku mendengar Ali ibn Hasan ya Ibn Syakik berkata aku mendengar Abdullah bin Barak berkata kami mengenal Tuhan kami ya bahwa Allah bersama yang di atas ars di atas langit yang ketujuh jauh dari hambanya dan kami tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Jahmiyah bahwa Allah itu di sini, yaitu di, di, di bumi. Nah ini Abdullah bin Barak, seorang imam yang telah diceritakan kemarin, mengatakan bahwa Allah bersama yang di atas ars, jauh dari hambanya. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala berada di berada di dalam ars alam semesta ini. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di tubuh makhluknya. Ini adalah perkataan kaum Jahmiyah yang mereka itu me, apa menolak nas-nas Al-Quran, Sunnah dengan otak-otak mereka. Dan orang-orang Jahmiyah itu, sebab mereka menolak ayat-ayat sifat, karena mereka otaknya berpenyakit. Ya. Sehingga menghukumi ayat-ayat itu dengan otak-otak mereka. Akal-akalan mereka yang tidak sampai. Sehingga mereka mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala berada di mana-mana. Nah, ini perkataan kaum Jahmiyah. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتابه التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتاب معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول سمعت أبا جعفر محمد محمد بن صالح بن هاني يقول سمعنا سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم, من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن, رائحة, بنتن رائحة جيفته وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر wal kafir muslim rawahul Bukhari. Aku mendengar Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh dalam kitabnya Tarikh yang di, yang beliau tulis khusus untuk ahli Nisafur dan juga kitabnya Ma'rifatul Hadis yang keduanya yang ditulis oleh Imam Hakim dan tidak aku tidak pernah melihat ya, sebanding, yang sebanding dengannya. Dia berkata, aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Salih bin Hani berkata, <clears throat> aku mendengar Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Ini Ibnu Khuzaimah. Berkata, barang siapa yang tidak meyakini bahwa Allah bersemayam di atas ars, di atas langit yang ketujuh, maka dia kafir, halal darahnya, dan dimintai taubatnya. Kalau tidak, maka di, di apa di <clears throat> dipancung kemudian mayatnya dibuang ke tempat sampah supaya apa supaya kaum muslimin tidak merasa terganggu juga orang-orang kafir ah, e, zimmi itu pun tidak terganggu dengan bau busuk mayatnya <clears throat> dan hartanya menjadi baik tidak boleh diwarisi oleh kaum mukminin karena mukmin itu tidak mewarisi, mewarisi orang kafir sebagaimana dikatakan Nabi SAW tidak boleh seorang Muslim mewarisi orang kafir dan tidak boleh seorang kafir mewarisi, mewarisi seorang mukmin. Ini pernyataan dari Ibnu Khuzaimah, ya, Al Imam, penulis kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Itu keras. Beliau jelas-jelas mengatakan bahwa orang yang menyatakan Allah tidak meyakini Allah itu bersama di atas ars kafir yang halal darahnya. Ini tentunya apabila dia mengatakan demikian di atas ilmu. Artinya dia tahu bahwa Allah bersemayam di atas ars. Dan dia tahu dalil-dalilnya kuat. Tapi kemudian dia mengingkarinya. Karena sombong ataupun yang lain, Atau karena mengikuti hawa nafsunya. Maka lah Orang yang menyatakan Allah itu berada di mana-mana kafirun billah. Kafirun billahi azza wa jalla. Tapi berbeda dengan orang-orang yang bodoh yang tidak paham, bahkan mungkin dia terkena syubhat. Maka orang tersebut jelas tidak kafir. Dan sekali lagi saya katakan bahwa masalah takfir, masalah pengkafiran, penghukuman seseorang sebagai orang kafir itu harus betul-betul ah, terpenuhi syaratnya dan tidak ada mawani'nya, tidak ada tidak ada eh, penghalang-penghalangnya. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya masalah akidah tidak ada istilah toleransi. Masalah akidah tidak ada istilah toleransi. Ya. Toleransi itu hanya khusus dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Seperti misalnya baca Al-Fatihah di belakang imam. Ada yang mau baca, ada yang tidak baca silahkan. Tidak bertoleransi. Tapi dalam masalah akidah lah. Ya, Makanya tidak benar kalau ada seruan pan-islamisme yang tidak memperhatikan masalah akidah. Artinya, nah sudahlah, selama dia seorang Islam, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, mau dia mengatakan Allah di mana-mana, mau dia mengatakan Allah di langit, sudah tidak perlu dibesar-besarkan. Kita katakan ini jelas perkataan salah. Karena apa? Karena yang pertama, tidak boleh kita diam dari sesuatu yang mungkar. Karena kalau kita diam dari sesuatu yang mungkar, itu mendapatkan ancaman Rasulullah SAW. Yaitu, Iza ra'a ra'a qaumun mungkaran falam yughayyiru, ya awshaka an an ya'umahumullahu bil bala." Ya, apabila ada seorang suatu kaum melihat kemungkaran tapi dan mampu untuk merubahnya tapi tidak diubah tidak di, apa dirubah maka Allah akan umumkan azab itu kepada mereka semuanya. Nah, kita tidak bisa. Ya, tentunya kita berusaha untuk nasihatnya dia. Kita terangkan hujah-hujah yang kuat dari Al-Quran, Sunnah, dan perkataan para ulama bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas arsh. Ya, adapun kita diam dengan hujat bahwa kalau kita membahas masalah itu adalah bisa memecah belah kaum muslimin, nah ini tidak jelas, jelas tidak boleh. Ya, yang yang dilarang itu apabila seseorang keras tanpa ilmu. Keras tanpa ilmu. Ya. Keras tanpa ilmu itu bagaimana ngawur? <clears throat> Ada orang mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Ya, langsung disikapi begini dan begitu. Tidak boleh. Karena apa? Sikap kita seorang muslim. Tentunya melihat muslim yang lain yang, yang jatuh terpuruk ke dalam kesesatan, berusaha untuk menyelamatkannya. Dengan cara kita dakwahi, kita berikan kepada dia pemahaman. <clears throat> ini akidah yang benar, ini akidah yang sahih. Jangan malah langsung ditinggalkan, langsung difonis, dicap, ya. bila perlu apalagi bila perlu dipukul misalnya lah ini tidak benar ini tidak benar jelas Tetap, jadi dalam masalah akidah tidak ada istilah toleransi ya tidak mungkin ahlu sunnah bersatu dengan orang syiah bagaimana mau bersatu ahlu sunnah mengatakan orang yang mencela sahabat kafir syiah mengatakan orang para sahabat semuanya kafir kecuali beberapa orang gimana mau bersatu coba syiah mengatakan bahwa Al-Quran yang ada sekarang itu tidak sempurna Al-Sunnah mengatakan orang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran yang ada sekarang itu tidak sempurna maka dia kafir di mana mau bersatu? Bagaimana pula Ahlus Sunnah akan bertemu dengan orang Sufi? Orang Sufi mentakdis, mensucikan syekhnya. Sementara Ahlus Sunnah mengatakan bahwa seorang syekh tidak maksum. Ya. Sufi mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Allah bersama yang di atas arsinya. Jelas tidak mungkin bertemu abadan. Justru persatuan yang hakiki adalah persatuan di atas akidah yang benar. Ini yang kita inginkan. Ya. Kita berusaha untuk mempersatukan umat ini di atas akidah yang benar, landasannya benar. Ya, kalau cuma persatuan badan saja, sementara akidahnya beda-beda, <clears throat> ya ini persatuan ukhuwah ala Yahudi namanya. Ya, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu mengira mereka bersatu padu padahal hati mereka bercerai-berai ya kalau kaum muslimin cuma bersatu tok badannya hati mereka akidah mereka berbeda-beda nah ini sama saja dengan ukhuwah ala Yahudi kita tidak ingin seperti itu kita ingin benar-benar menegakkan ukhuwah Islamiyah ukhuwah apa ukhuwah yang berdasarkan persamaan akidah persamaan pemikiran persamaan manhaj ya. ini yang kita inginkan <clears throat> jadi tidak mungkin uh, seruan tersebut dan mustahil mustahil terjadi nah, kita lihat sendiri mereka-mereka yang menyerukan kepada hal ini terjadi Afghanistan terjadi, apakah terjadi betul persatuan tidak setelah mereka berhasil mengusir kaum unus-unus Soviet masing-masing kemudian saling menyerang jadi tidak mungkin abadan selama akidah berbeda-beda tidak mungkin kaum muslimin dipersatukan. Caranya mempersatukan kaum muslimin, samakan dulu akidahnya. Nah ini tugas kita semuanya. Untuk menyampaikan yang hak ini secara baik kepada manusia, kepada kaum muslimin. Sehingga Allah insya Allah dengan akidah yang kuat ini, Allah akan uh, jadikan kaum muslimin benar-benar di atas ukhuwah Islamiyah, ukhuwah yang tidak akan pernah terpisahkan selama-lamanya bukan ukhuwah ala Yahudi. Itu na'udzubillah. Jangan sampai kita terjatuh kepada jurang tersebut. <clears throat> Kemudian kita lanjutkan lagi wa imamuna Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ihtajja fi kitabih al-mabsut fi mas'alati i'taq ar-raqabah al-mu'minah al kaffara wa inna kemudian di sini ada bayat <clears throat> لا يصح التكفير فيها بخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعتاقه إياها فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أنا فأشارت إليه وأين الله فأشارت إلى السماء من أنا فقال صلى الله عليه وسلم من أنا وأين الله ini يعني kayaknya ada yang kurang Ya, harusnya dikatakan man ana wa aina Allah. Fa syarat ilaihi wa ila sama. Yani annaka Rasulullah alladhi fis sama. Qala sallallahu alaihi wasallam a'tiqha fa innaha mu'minah. Dan imamuna yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini imam mazhab Syafi'i itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Berhujjah dalam kitabnya Al-Mabsut dalam masalah eh, apa memerdekakan hamba saya yang mukmin dalam masalah kafarah membayar kafarat kemudian di sini tidak dijelaskan karena <clears throat> manuskripnya di sananya itu tidak jelas katanya ya. bahwa beliau berhujah dengan khobar Muawiyah bin Hakam ketika hendak memerdekakan budak budak wanitanya yang hitam dan dia bertanya kepada Rasulullah tentang memerdekakan budak tersebut. Nah, ternyata oleh Rasulullah diuji dulu. Rasulullah bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kata wanita itu dengan fitrahnya, Allah di langit. Ini faktor fitrah manusia. Padahal jariah itu tidak pernah mungkin diajar oleh Rasulullah SAW Allah di langit. Karena orang fitrahnya itu mengatakan bahwa Allah berada di langit. Pasti itu. Selama fitrahnya tidak dirubah, itu dia akan selalu mengatakan Allah berada di langit. Makanya pernah suatu ketika Al-Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, ketika di majlisnya mengatakan dan menetapkan dengan hujah-hujah akliyah bahwa Allah itu tidak bersama yang di atas ars. Allah tidak berada di langit. Akhirnya di, di antara salah satu muridnya berkata kepada Al-Juwaini, "Wahai Imam Juwaini, kalau Anda katakan bahwa Allah tidak berada di langit, tapi bagaimana tata cara menolak fitrah kita ini? Ketika kita berdoa, hati kita selalu menengadah ke langit. Ya. Tidak ke, ke, ke, ke kanan, tidak ke kiri, tidak juga ke bawah. Mendengar itu Imam Juwaini bingung. Kemudian dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang fitrah fitrah manusia tidak bisa mengingkari hal itu. Allah bersama yang di atas arus, di ada, ada di langit tidak mungkin. Ya. Kecuali orang-orang yang sudah e, fitrahnya sudah hancur, sudah rusak disebabkan oleh pemikiran-pemikiran yang merusaknya dari fitrah yang asli. Di sini juga menunjukkan disukai kita menguji seseorang itu dengan perkataan seperti ini. Aina Allah? Di mana Allah? Dan kita berusaha untuk mengajarkan anak-anak kita ya bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas ars di langit. Dan juga mengajarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah bertanya tentang yang pertama Allah, kemudian yang kedua bertanya tentang siapa aku Rasulullah. Rasulullah berkata, Aina Allah? Di mana Allah? Karena itu adalah pertanyaan yang sangat detail. Menunjukkan bahwasannya kita pun perlu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala juga lebih detail. Juga di perintahan kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita juga yang lain tentang Rasulullah SAW alaihi wasallam, mengenal Allah, mengenal Rasul. Karena dengan mengenal Allah, dengan mengenal Rasul, seseorang akan mengetahui agamanya seorang akan mengetahui agamanya. Kemudian Rasul mengatakan aqiqha fa innaha mu'minah. Ya, merdekakan dia karena budak ini ternyata seorang mukmin. Lihat Rasulullah SAW menghukumi dia seorang mukmin karena dia mengatakan Allah di langit dan engkau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hamba saya saja mengatakan demikian. Ya. Kemudian kita teruskan lagi. Fahakama Rasulullah SAW biislamiha wa imaniha. Lama aqarrat bi anna rabbaha fi sama' wa arafat rabbaha bi sifati al-'uluwi wal fawqiyyah. Wa innama ihtajja Syafi'i rahimahullah 'ala al-mukhalifin fi qawlihim بجواز إعتاق الرقبة الكافرة في الكفة في الكفارة فهذا الخب بهذا الخبر لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه كما هو معتقد المسلمين أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم إذا كان رحمه الله لا ير لا ير لا ير لا يروي خبرا صحيحا لا يقول به Maka Rasulullah di sini kata beliau menghukumi jariah budak hamba sahaya yang hitam itu telah Islam dan beriman ketika apa meyakini bahwa Tuhannya itu berada di langit dan mengetahui bahwa Allah itu disifati al-ulu itu maha tinggi yang berada di atas dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berhujah dengan hadis ini ya karena keyakinan beliau bahwa Allah itu bersama di atas arsy nah sekali lagi aneh orang yang mengikuti yang menyatakan saya mazhab Syafi'i tapi mengatakan bahwasannya Allah berada di mana-mana. Nah, ini lucu. Imam Syafi'i mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Tapi pengikutnya ya, tidak mau mengatakan Allah itu bersama di atas arsy. Ya. Coba kalau kita survei sendiri ke pesantren-pesantren salafiyah ya, yang tradisional itu. Tidak ada satupun mereka yang mengatakan Allah bersama di atas arsy. Bahkan mereka melarang seseorang bertanya tentang hal itu. Mereka melarang seseorang itu menunjuk jarinya ke ke langit. Ini na'udzubillah. Kata dan mereka mengatakan mazhabnya mazhab Syafi'i. Syafi'i mana yang mereka ikuti? Allah a'lam. Ya. Mereka mengatakan bahwa fikih hati fikih kita fikih Syafi'i Akidah kita akidah Asy'ari ibadah kita ala tarikat sufi ya macam-macam gaduh-gaduh padahal kalau kita lihat Imam Syafi'i tidak mengatakan Allah bersama di Allah di mana-mana Abdul Hasan al Ashari di akhir hayatnya taubat tarikat sufi di antara orang-orang sufi ya, ada yang mengatakan Allah itu bersemayam di atas ars seperti Abdul Qadir Jailani yang mereka agung-agungkan nah, siapa yang mereka ikuti Nah, ini karena mereka mengikuti hawa nafsunya dan begitu fanatik terhadap guru-guru mereka. Dan ini kata kata beliau adalah keyakinan kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah yang dahulu dan yang sekarang ya karena beliau rahimahullah Imam Syafi'i tidak mungkin meriwayatkan suatu, suatu khabar yang sahih yang beliau tidak yakini ini hujah yang sangat kuat menunjukkan bahwasannya memang ahlu sunnah wal jamaah dari dulu sampai sekarang berkeyakinan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Kemudian kata beliau lagi, waqad akhbarana al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah qal Anba'ana al-Imam Abu al-Walid Hasan ibn Muhammad al-Faqih Hasan ibn Muhammad al-Faqih qal حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب berkata kepada kami Al-Hakim Abu Abdullah menceritakan kepada kami Imam Abu Al-Walid Hasan bin Muhammad Al-Faqih bercerita kepada kami Ibrahim bin Mahmud dia mendengar Rabi bin Sulaiman berkata, aku mendengar Imam Syafi'i mengatakan, apabila kamu melihatku mengatakan suatu pendapat dan padahal telah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang menyalahi pendapatku, maka ketahuilah bahwa akalku sudah pergi. Artinya, ambil hadis yang sahih. Hilang jauhkan pendapatku yang bertentangan dengan hadis yang sahih. Niat Imam Syafi'i rahimahullah. Dari Imam Madhab beliau takut kalau pengikutnya itu taklid pada dia. Makanya beliau jauh-jauh hari sudah menyatakan demikian. Tapi saya, pengikutnya ini yang susah. Pengikutnya yang susah. Terkadang kalau kita melihat gurunya Masya Allah, eh muridnya. Seperti Abdul Qadir Jailani misalnya. Akidahnya, akidah salah. Sahabul hadis sesuai dengan akidah Rasulullah jamaah. Tapi murid-muridnya ini yang aneh-aneh, yang bikin manakib-manakib, katanya Imam Abdul Qadir Jailani bisa mempeleng malaikat maut, bisa terbang, bisa mengembalikan roh anak kecil, ah, macam-macam. Nah ini sesuatu yang sangat aneh. Jadi ini jelas pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Qala al-Hakim, kata Imam Hakim rahimahullah, sami'tu Abul Walid غير marratin yaqul. حدثت حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله رأى يوما حديثا فقال السائل يا أبا عبد الله تقول به فقال تراني في بيعة أو كنيسة تراني في بيعة أو كنيسة ترى علي زي الكفار هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم أوري حديث أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به Kata Imam Hakim, aku mendengar Abdul Balid ya, lebih dari sekali mengatakan, aku diceritakan dari Za'farani bahwa Imam Syafi'i suatu ketika meriwayatkan sebuah hadis. Kemudian seseorang mengatakan, wahai Abu Abdullah, apakah kamu berpendapat dengan hadis ini? Jawab Imam Syafi'i apa? Apa kamu kira saya ini sedang berada di Bi'ah? Bi'ah itu tempatnya ibadah orang Nasrani, eh orang Yahudi. Ya, atau kamu memandang saya dalam di, di gereja? Atau kamu melihat saya ini berpakaian dengan pakaian orang kafir? Ya. Nah, kamu kan melihat saya ini berada di masjid kaum muslimin, kata Imam Syafi'i. Saya memakai pakaian kaum muslimin, menghadap kiblat mereka juga, Masa sih saya mau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW kemudian saya tidak berpendapat dengannya? Subhanallah Imam Syafi'i. Makanya beliau itu dijuluki sebagai Nasir Sunnah. Ya, pemenang sunnah. Artinya orang yang menolong sunnah Rasulullah saw. Beliau betul-betul kuat di dalam memegang sunnah Rasulullah SAW. Tidak seperti para pengikutnya yang menyatakan dirinya mengikuti mazhab syafi'i. Tapi mereka adalah orang yang paling jauh daripada sunnah Rasulullah SAW. Padahal kalau Imam Syafi'i adalah orang yang paling kuat memegang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai begitu Imam Syafi'i. Nah, kamu kira saya ini orang kafir katanya. Ya, saya masa saya meriwayatkan hadis kemudian saya tidak berpendapat dengan hadis itu. Ini juga sebagai bantahan terhadap sebagian orang yang menisbatkan bahwa Imam Syafi'i membagi bid'ah itu menjadi bid'ah hasanah dan bisa bid'ah dolar. Memang ada sebuah riwayat yang seakan-akan menyatakan demikian. Ya, kata Imam Syafi'i bahwa bid'ah itu ada dua macam. Bid'ah yang tidak yang tidak sesuai, tidak tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan bid'ah yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kata Abu Utsman, qala Abu Utsman, "Wal farqu baina ahli sunnah wa baina ahli bid'ah, annahum idza sami'u khabaran fi sifatir Rabb ردوه أصلا ولم أو الظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر عن أصله وإبطال وإبطال عقولهم وآرائهم فيه ويعلمون حقا يقينا أن أنما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله إذ هو كان أعرف بالرب عز وجل من غره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى kata Abu Osman dan perbedaan antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah bahwa mereka apabila mendengar kabar tentang sifat Allah ya yaitu mereka ini siapa mereka itu ahli bid'ah kalau mendengar tentang sifat Allah ditolak ya di sini kemudian ada garis-garis ini di manuskripnya kosong apa apa putih gitu tidak tidak terlihat. Kemudian ahli bid'ah itu mentakwil. Kalau misalnya ada ahli bid'ah itu dalil-dalil yang seakan-akan menentang mereka, eh apa dalil-dalil yang menentang mereka, jelas tidak sesuai dengan pendapat mereka, mereka berusaha untuk takwil. Ya. Memalingkan maknanya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini biasanya kebiasaan ahli bid'ah begitu. Kalau sunnah enggak? Ahlu sunnah wal jamaah mengumpulkan seluruh hadis yang saling bertentangan satu sama lain. Apakah itu hadis-hadis yang merupakan hujjah lahu atau hujjah alaih? Beda dengan al bid'ah. al bid'ah itu kerjaannya cuma mencari-cari perkataan dalil yang sesuai saja dengan pendapat dia. Baik itu dari hadis ataupun dari perkataan para ulama. Yes. Sebuah contoh saja. Saya membaca sebuah kitab yang ditulis oleh orang HT, Ibu Tahrir. Dia menyatakan bahwa hadis ahad itu tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah akidah. Kemudian dia menukil perkataan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, hadis-hadis ahad hanya menunjukkan kepada, menghasilkan kepada zon, prasangka saja. Baik itu dalam riwayat Bukhari Muslim ataupun yang lainnya. Kemudian dikomentari oleh orang HT ini. Ya. Sedangkan hadis hadis ahad itu tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah eh, sedangkan hadis ahad itu hanya bersifat prasangka, sedangkan prasangka tidak boleh dijadikan apa hujah dalam masalah akidah. Ketika Imam Nawawi mencarah hadis tentang azab kubur, beliau jelas mengatakan, "Wafihi fihi azabil qabr." hadis itu menunjukkan akan adanya azab kubur. Nah, Imam Nawawi. Ya. Jadi memang ahlu bidah itu senangnya gitu cari-cari perkataan dicari-cari. Terkadang ada perkataan yang setengahnya. Kalau dilihat setengahnya maka mendukung perkataan mereka. Tapi kalau dilihat seluruhnya menghancurkan mazhab mereka. Nah, diambil perkataan yang sesuai saja. Oh, ini kata Ibnu Taimiyah loh. Oh ini perkataan kata ini fulan, fulan. Padahal kalau kita langsung rujuk kepada aslinya, ternyata tidak tidak begitu. Nah ini, na'udzubillah. Ini adalah kebiasaan ahli bid'ah demikian. Ahlu sunnah lah. Ahlu sunnah benar-benar amanah ilmiahnya ya diperhatikan. Qala Zuhri Imamun a'immah wa ghairuhu min ulama'il ummah رضي الله عنه وعن di sini ada kosong على الله على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم kata Imam Az-Zuhri yang namanya Muhammad bin Muslim Ibn Shihab yang dikenal sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin dalam hadis. dan beliau adalah termasuk orang yang pertama kali mengumpulkan hadis Rasulullah SAW secara resmi. Itu pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Kata Imam Zuhri, Imamun A'immah dan juga imam yang lainnya dari para ulama umat ini mereka mengatakan halallahil bayan sungguhnya kewajiban Allah untuk menerangkan wa ala rasulil balagh dan kewajiban Rasul adalah menyampaikannya. Wa alaina taslim dan kewajiban kita adalah untuk taslim. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa akidah semacam ini sudah diterangkan oleh Allah dalam kitabnya dan disampaikan oleh Rasulullah dalam sunnahnya maka kewajiban kita untuk menerimanya tanpa kais tanpa bertanya bagaimana Allah bersama yang di atas ars tanpa bertanya ya dan tanpa ada pengingkaran وروي يونس وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال ويلك يا جعد بعض المسألة إني لأظنك من الهالكين يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما لما قلت ذلك فاتق الله ثم لم لم يلبث جعد أن قتل وصلب dan dari, dan Yunus bin Abdul Somad meriwayatkan dari bapaknya bahwa Ja'ad bin Dirham Ja'ad bin Dirham ini uh, orang yang pertama kali mencetuskan pemikiran Jahmiyah yaitu menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian diteruskan oleh Jaham bin Safwan, murid daripada Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini datang kepada Wahab bin Munabbih, seorang ulama, bertanya tentang sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Wahab bin Munabbih, "Celaka engkau wahai Ja'ad. Sesungguhnya Aku melihat kamu ini termasuk orang-orang yang celaka. Ini firasat seorang alim. Ketika memandang seseorang itu, dia mempunyai firasat bahwa orang ini termasuk orang-orang yang celaka. Ya jahat, wahai jahat. Kalau kalaulah Allah belum mengabarkan kepada kita dalam kitabnya bahwa Allah mempunyai tangan, mata, wajah, niscaya kita pun tidak akan pernah berkata demikian. Maka bertakwalah kamu kepada Allah ya jahat. Kemudian <clears throat> tidak lama ternyata Ja'ad di, dibunuh dan disalib. Ya, dibunuh dan disalib oleh khalifah pada waktu itu. Karena perkataannya bahwa Allah tidak disifati dengan sifat-sifat dan bahwasannya Nabi Musa tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah yang masyhur akan tetapi sanadnya dhaif. Ya, khalifah itu lupa saya namanya dia mengatakan wahai waktu itu pada Idul Adha, wahai kaum muslimin, berkorbanlah kalian, eh, sembelihlah korban-korban kalian, maksudnya kambing. Dan aku pada hari ini berkorban dengan Ja'ad bin Dirham. Kemudian dia pun menyembelihnya. Menyembelih Ja'ad bin, bin Dirham ini. Karena sudah dikafirkan oleh para ulama. Kemudian poin selanjutnya wa khataba Khalid bin Abdullah Al-Qasri ini dia namanya. Khalid بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته انصرفوا إلى منازلكم وضح وضح وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمره بصلبه Dan Khalid bin Abdullah Al-Qisri yang merupakan khilafah uh, termasuk khalifah Abbasiyah suatu ketika pernah berkhutbah pada hari Adha di Basrah. Dia mengatakan di akhir khutbahnya, "Wahai manusia, pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian dan berkurbanlah. Mudah-mudahan Allah memberkati kurban kalian. karena sesungguhnya pada hari ini aku berkorban dengan Ja'ad bin Dirham. Karena dia mengatakan bahwa Allah tidak mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Dan tidak mengajak Nabi Musa untuk berbicara. Maha suci Allah, maha tinggi Allah. Apa yang di, dikatakan oleh Ja'ad, jahat ini dengan setinggi-tingginya. Kemudian dia pun turun dan menyembelih Ja'ad bin Dirham ini. Tapi hadis ini uh, di dalam sanatnya ada Muhammad bin Habib ya dan dikatakan isnadnya dhaif dan Muhammad bin Jahid Habib ini majhul sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Mizan kemudian poin yang keenam selanjutnya i'tiqaduhum binuzuli rabbi subhanahu wa maji'uhu ini adalah akidah yang lainnya daripada akidah Rasulullah wal Jamaah yaitu <clears throat> meyakini bahwa Allah turun ke langit dunia dan bahwa Allah akan datang nanti pada hari kiamat. Wa yuthbitu ashabul hadits nuzul ar-rabb subhanahu wa ta'ala kulla lailatin ila al dunya min ghairi tashbihin lahu al makhluqin. ولا تمثيل ولا تكييف بل يثبتون ما أثبته الرسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه إلى الله تعالى dan ashabul hadis meyakini turunnya Allah setiap malam ke langit dunia berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang zilu yang zilu Rabbuna ila sama'id dunya ya kulla lailah فيقول من ذا الذي يستغفر لي فاغفر له إلى آخر الحديث bahwa Tuhan kita kata Rasulullah turun setiap malam pada sepertiga malam terakhir sambil mengatakan siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku akan kabulkan Siapa yang meminta kepadaku niscaya aku akan beri. Dan siapa yang minta ampun kepadaku niscaya aku akan ampunkan. <coughs> Dan ini adalah akidah yang harus diyakini setiap mukmin. Karena hadisnya sahih dari Al Bukhari dan Muslim. Dan disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah akan kebenarannya. Maka dikatakan oleh beliau di sini bahwa ashabul hadis, mazhab ahlu sunnah meyakini bahwa Allah turun ke langit dunia setiap malam tanpa apa min ghairi tashbihin lahu binuzulil makhlukin tanpa menyerupakan turunnya Allah itu dengan turunnya para makhluk karena kalau makhluk turun dari mimbar mimbarnya kosong ya mimbarnya kosong Allah turun dari dari arsh menuju ke langit dunia tidak tidak tidak apa mengharuskan bahwa arsh itu kosong dari zat Allah subhanahu wa ta'ala karena sama-sama kita mengetahui bahwa tujuh langit dan tujuh bumi ini dibandingkan dengan kursi Allah berapa dibandingkan? Seperti apa tujuh dirham dengan <clears throat> tameng yang besar. Kursi Allah dibandingkan dengan arsy Allah seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir. Dan Allah lebih besar daripada arsy Zat Allah lebih besar daripada arsy Kalau Allah mau turun ke langit dunia, maka ya tidak mungkin serupa turunnya Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya makhluk. Wala tansilin juga tidak boleh dimisalkan. Misalnya ada orang mengatakan ini saya turun turunnya Allah itu ke langit dunia seperti saya turunnya ke mimbar dari mimbar ini. Wala takyif juga tidak boleh bertanya bagaimana tata caranya. Nah, bagaimana Allah tata cara turunnya? Apakah nanti arsh pasang e, dari zat Allah? Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa e, bukan berada di atas arsh, tapi Allah berada di langit dunia. Karena kata mereka karena yang nanya sepertiga malam itu selalu ada di belahan bumi dunia ini. Nah, kita katakan ya subhanallah. Ya. Dia tidak meyakini apa bahwa Allah Maha Kuasa kalau Allah mampu untuk menciptakan langit dan bumi yang ada ya dengan begitu menakjubkan Allah meluaskan langit seluas-luasnya bagi Allah mudah untuk melakukan semuanya bal yusbitu ma asbatahu Rasulullah wa yantahuna fihi ilaih justru mereka itu meyakini apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dan berhenti sampai situ wa al-khabar as-sahih dan mengimani ya zahir daripada kabar yang sahih yang menunjukkan kepada hal itu dan menyerahkan ilmunya tata caranya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. وكذلك يثبتون ما أنزل الله عز وجل عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان والمذكورين demikian pula para ashabul hadis menetapkan, meyakini apa yang Allah turunkan dalam kitabnya, ya, berupa penyebutan bahwa Allah pada hari kiamat nanti akan datang. Wal ityan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalim minal ghamami wal malaikah." Juga firman Allah, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffa saffa saffan saffa." Ini dua ayat menunjukkan bahwa Allah itu disifati dengan maji, kecian, datang nanti pada hari kiamat. Cuman tata syarat datangnya gimana? Allahu a'lam. Kewajiban kita hanya beriman bahwa Allah itu disifati dengan maji, ya, artinya datang nanti pada hari kiamat. Wa qara'tu fi risalati Syekh Abi Bakr Al-Ismaili ila ahli Jailan أن الله سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقال وجاء ربك والملك صفا صفا ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه إذ كنا قد أمرنا به Aku membaca dalam surat Syekh Abi Bakar al-Ismaili yang ditujukan kepada ahlu Jailan, penduduk Jailan, bahwa Allah turun ke langit dunia ya sebagaimana telah sah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga firman Allah hal yang zuruna illa Allah Tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah. Wajah rabbuk dan datang Tuhanmu. Ya. Ini juga menunjukkan sifat bahwa Allah itu akan datang pada hari kiamat. Wa bidzalika kullihi ala ma kaif. Dan kami mengimani itu semuanya ya tanpa kaif, tanpa harus tidak tanpa bertanya-tanya. Kalau syaa subhanah, kalau Allah kehendaki ini saya Allah akan terangkan tata caranya. Ya. Akan tetapi Allah tidak terangkan. Fahan fantahaina, maka kita pun sampai di situ.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 Di antara Alkitab itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Sebab itu adalah umul kitab. Dan di antara ayat itu juga ada mutasyabihat. Adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit, kecondongan kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat karena menginginkan fitnah dan menginginkan takwil yang tidak benar. dan tidaklah ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang kuat dalam ilmunya, mereka mengatakan kami beriman kepadanya seluruhnya dari Tuhan kami dan tidaklah ada yang ingat kecuali orang-orang yang punya pikiran. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan aman nabi. Kita beriman. Yang diperintahkan kepada kita ini adalah iman. Ya, adapun orang-orang fi qulubihim zayg yang ada di dalam hatinya itu ngikutin mutasyabihat. Ya. Sedangkan kaifiyat, tata cara sifat Allah itu termasuk mutasyabihat. Sesuatu yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Rasulullah sabda ketika menafsirkan ayat ini, "Idza ra'aita" Kalau kamu melihat ya orang-orang yang disifatkan dalam ayat ini, fahdaruhum maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني سمعت أبا حامد بن شرقي الشرقي يقول سمعت أحمد السلمي وأبا داود الخفاف يقولان سمعنا إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنظري يقول قال للأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف ينزل؟ قال قلت أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف إنما ينزل بلا كيف telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar bin Zakaria Asy-Syaibani aku mendengar Abu Hamid bin Asy-Syarqi yaqul dia berkata aku mendengar Ahmad As-Sulami dan Abu Daud Al-Khaffaf mengatakan kami mendengar Ishaq bin Ibrahim Al-Arrahuyah Al-Hanzari, seorang imam besar, yang Amirul Mukminin fil Hadis, guru daripada Imam Bukhari, mengatakan, Qala berkata Al-Amir Abdullah bin Tahir kepada beliau, "Wahai Abu Ya'qub, hadis yang kamu riwayatkan dari Rasulullah bahwa Tuhan kita, Tuhan kita turun di setiap malam ke langit dunia. Bagaimana tata cara turunnya?" Kata dijawab oleh beliau yaitu Ishaq bin Rahuya, Aku mengatakan mudah-mudahan Allah memuliakan Amir. Sesungguhnya tidak boleh dikatakan terhadap perkara ini bagaimana caranya. Sesungguhnya Allah turun tanpa diketahui bagaimana caranya. Ini adab sebagai seorang ulama terhadap amir. Kita melihat. Ya. Ketika ada ulama, dia bertanya yang tidak-tidak. Ada amir yang bertanya yang tidak-tidak. Ulama itu pertama mendoakan al-amir. Azzallahu al-amir. Dan ini adalah seharusnya sikap yang harus kita miliki. Berusaha kita untuk mendoakan penguasa yang ada bukan malah menggibah di mimbar-mimbar, menjelek-jelekan, membuat fitnah. Ini bukan apa? Bukan adab seorang seorang muslim. Justru kalau cuma menggibah seperti itu tidak akan apa menyelesaikan masalah. Bahkan justru akan ditangkapi kaum muslimin. Ya. Akan akan mudarat lebih baik kita doakan Doakan agar penguasa sekarang ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar diberikan kekuatan kepada mereka untuk melaksanakan syariat Allah dan diberikan teman-teman yang baik qanatan salihah. Nah ini Ishaq bin Ibrahim di sini mengatakan a'azzallahu al-amir. Mudah-mudahan Allah memuliakan engkau ya Amir. Tidak boleh dikatakan terhadap perkara Rob ini kaif, bagaimana caranya? Tapi Allah turun tanpa diketahui bagaimana caranya. Kemudian beliau menyebutkan setelahnya haddatsana Abu Ya'qub Ishaq bin Ibrahim Al-Adl haddatsana Mahbub ibn Abdurrahman Al-Qadhi haddatsani Abu Bakar bin Ahmad bin Mahbub haddatsana Ahmad bin Hamuyah haddatsana Abu Abdurrahman Al-Ataki haddatsana Muhammad ibn Sallam سألت عبد الله بن المبارك في نزول ليلة النصف من شعبان فقال عبد الله يا ضعيف يا ضعيف ليلة النصف ينزل في كل ليلة فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل أليس يخلو ذلك المكان منه فقال عبد الله ينزل كيف يشاء لا berkata kepada kami Abu Ya'qub Ishaq bin Ibrahim Al-Adl Berkata kepada kami Mahmud bin Abdurrahman Al-Qawi, berkata kepadaku Abu Bakar bin Ahmad bin Mahmud bin Mahmud berkata, berkata kepada kami Ahmad bin Hamuyah, berkata kepada kami Abu Abdurrahman Al-Ataki, berkata kepada kami Muhammad bin Salam, <clears throat> aku bertanya kepada Abdullah bin Mubarak tentang turunnya Allah pada malam nisfu Sya'ban. Akan tetapi hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Allah turun pada malam Nisfu Sya'ban semuanya hadis-hadis yang dhaif. Bahkan dhaifnya itu kebangetan, ya, sangat dhaif. <clears throat> Kemudian kata Abdullah dhaif Lailatul Nisf. Seakan-akan beliau menunjukkan bahwasannya memang sanadnya dhaif. Kemudian ditanya yanzilu fi kulli Allah turun di setiap malam. Ya, bukan cuma di musuh di, di, di nisfu Sya'ban saja kata beliau. Maka orang itu mengatakan, "Wahai Abu Abdurrahman, bagaimana caranya turun? Apakah berarti arsy Allah itu kosong? Yakhlu itu kosong. Alaysa yakhlu zalikal makanu minhu?" Bukankah atau apakah tidak kosong zalikal makan? dari maksud makan di sini adalah al-arsy. <clears throat> Nah, Apakah berarti arsy Allah itu kosong dari zatnya? Kata Abdullah bin Barak, yanzilu kaifa yasha. Allah turun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Artinya, ini tidak boleh pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, pertanyaan seperti ini pertanyaan yang batil. Wa fi riwayatin ukhra li hadhihi hikayah dan di dalam di dalam riwayat yang lainnya dari hikayat ini bahwa Abdullah bin Mubarak berkata kepada orang itu, "Idza ja'aka al-hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakhdha' lahu." Kalau datang sebuah hadis kepada kamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tunduk saja kamu. Dan segala macam nanya-nanyain lah. Apa gimana caranya? Karena itu hal yang tidak mungkin mampu akal untuk mengetahuinya. Wa sami'tu al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah yaqul سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبر يقول سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني بن رهوية فسئل عن حديث النزول أصحيح هو قال نعم وقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة قال نعم كيف ينزل فقال له إسحاق أثبته أثبته فوق فوق حتى أصف لك النزول أثبته فوق حتى أصف لك النزول فقال له الرجل فقال له الرجل أثبته فوق أثبته فوق حتى أصف لك النزول فقال له الرجل أثبته فوق فقال له إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا فقال الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة فقال إسحاق عز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم <coughs> kata beliau aku mendengar Al-Hakim Abu Abdullah rahmatullah berkata Aku mendengar Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al-Ambari dia berkata, aku mendengar Ibrahim bin Abi Talib berkata, aku mendengar Ahmad bin Sa'id bin Ibrahim bin Abdullah Ar-Ribati berkata, aku hadir di majlis Amir Abdullah bin Tahir suatu ketika, suatu hari. Dan pada waktu itu hadir Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahuya. Kemudian beliau pun ditanya tentang hadis nuzul. Hadis turunnya Allah ke langit dunia. Sahih tidak? Kata beliau, sahih. Kemudian sebagian panglima Abdullah mengata, bertanya lagi. Wahai Abu Abu Yakub, kamu menganggap bahwa Allah itu turun setiap malam? Iya, kata Ishak bin Ibrahim. Kemudian dia berkata lagi, gimana caranya? Kata Ishak bin Ibrahim, apakah kamu menetapkan bahwa Allah e, disifati berada di atas? sehingga aku akan sifatkan kepada engkau bagaimana tata cara Allah turun maka orang pun mengatakan ya saya meyakini bahwa Allah bersama, apa, bersama yang di atas ars maka orang itu pun berkata lagi kepada Ishak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wajah rabbuka wal malaku soffan soffa dan Tuhanmu akan datang ya dan malaikat juga dalam keadaan bersaf-saf maka Amir bin Abdullah bin Zahir mengatakan, "Ya Abu Abu Yakub, ini hari kiamat." Kata, kata Ishaq, "Mudah-mudahan Allah memuliakan Amir." Kalau Allah mampu untuk datang pada hari kiamat, maka siapa yang bisa menghalangi Allah untuk datang pada hari ini? Maksudnya di dunia ini untuk datang, untuk turun. Ya. Artinya beliau di sini menjawab dengan lazimul qaul. Artinya kalau mereka meyakini bahwa Allah itu akan datang pada hari kiamat, siapa yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke langit dunia hari ini? Waktu di dunia. Apa bedanya ini dan itu? Cuma kewajiban kita adalah untuk beriman tanpa kaif. Wa khabaran nuzulir rabbi kulla lailatin ila sama'id dunya khabaran muttafaqun ala sihhatihi. مخرج في الصحيحين من طريق مالك ابن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي, عن أبي هريرة dan khabar turunnya Allah setiap malam ke langit dunia adalah khabar yang disepakati akan kesahihannya yang dikeluarkan dalam sahihain dari jalan Malik bin Anas dari Zuhri dari Agar dan Abi Salamah dari Abi Hurairah أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الصمد حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك وحدثنا أبو بكر بن زكريا حدثنا أبو حاتم مكي بن أبدان حدثنا محمد بن يحيى قال ومما قرأت على نافع وحدثني مطرف عن مالك رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن زكريا أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالوية حدثنا يحيى بن محمد حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن الشهاب الزهري عن عبد الله عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة من في إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب, فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له Ini beliau menyebutkan sanad. Sanad ini ada tiga sanad. sampai kepada Imam Malik. Ya. Sanad yang pertama ah, telah mengabarkan kepada kami Abu Ali ya Zahir bin Ahmad dari Abu Ishaq dari Abu Mus'ab dari Malik. Yang kedua Abu Bakar dari Abu Hatim Maki bin Abdan dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ya dari Mutarrif dari Malik. Sanad yang ketiga dari Abu Bakar ya Kemudian dari Yahya bin Muhammad dari Yahya bin Yahya dari Imam Malik. Dan dari Imam Malik ini baru ya satu jalan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Abu Abdullah Al-Aghar dan Abi Salamah dan dari, dari Abi Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW sabda Tuhan kita turun di setiap malam ke langit dunia ketika ya tinggal sepertiga malam terakhir. Maka Allah pun berfirman, siapa yang berdoa kepada aku, niscaya aku akan kabulkan. Dan barang siapa yang ber, meminta Aku niscaya aku akan berikan. Dan barang siapa yang meminta ampun kepada Aku niscaya aku akan ampunkan. Kemudian beliau menyebutkan jalan-jalan hadis ini. ya, jalan yang sangat banyak. Walihadal hadis turukun ila Abi Hurairah. Ya di sini banyak jalannya sampai Abu Hurairah. <coughs> Disebutkan semuanya sampai ada enam. Ya. Tidak perlu saya baca. Karena itu isnad dan hadis tentang nuzul Rabb adalah hadis yang disepakati oleh para ulama akan kesahihannya. Dan ini mempunyai mem, apa, memberikan makna keyakinan yang pasti. Karena tidak mungkin para ulama bersepakat ke atas sesuatu hal yang tidak pasti, tidak mungkin. Ya, justru kesepakatan ini menunjukkan akan kepastian akan adanya kabar tersebut. Kemudian dia, beliau pun menyebutkan jalan yang lainnya. Ya, warahu Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Abi. Terus ya sampai poin poin 56. Beliau menyebutkan di sini beberapa sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis itu. Di antaranya adalah Ubadah bin Samit. Nah, Jubair bin Mut'im yang pertama. Kemudian Ubadah bin Samit. Kemudian Jabir bin Abdullah. Kemudian Ali bin Abi Talib. Kemudian Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abu Darda. Kemudian Jabir. Dari Ibn kemudian Ibnu Abbas. <clears throat> kemudian Aisyah dan Ummu Salamah. Semuanya berkata dari ya Rasulullah SAW, yanzilu Allahu, kulla lailatin ila sama'id dunya bahwa Allah akan turun nanti setiap malam ya ke langit dunia <clears throat> sampai akhir hadis fabidzalika kanu yufaddiluna salata akhir lail ala awwalihi oleh karena itu mereka adalah para sahabat juga para ulama para tabi'in lebih mengutamakan salat di akhir lail daripada di awal lail ya kalau mampu. Kalau tidak mampu ya di, akhir awal lain. Ya. Wa hadhihi at-turuq kulluha mukharrajah bi asanidiha fi kitabina al-kabir al-ma'ruf bil intisar. Dan jalan-jalan ini semuanya telah saya saya keluarkan sudah dikeluarkan dalam sanad-sanadnya dalam kitab kitab beliau yaitu kitab Imam As-Sabuni yaitu nama kitabnya Al-Intisar tapi sayang bukunya hilang ya mahfud belum ditemukan di mana adanya kitab tersebut. Sebab ya buku para ulama mungkin yang ada di alam ini lebih dari 3 juta. Tapi kebanyakan hilang. Tidak diketahui entah kemana. Hmm. Walaupun Alhamdulillah banyak sekitar 2 juta lebih sudah ditemukan dari buku-buku para ulama tersebut. Bukan berarti bahwasanya Islam ini tidak sampai semuanya, belum. Bukan. Islam sudah sampai semuanya. Ya, Islam sudah sampai semua semuanya dan tertera dalam kitab-kitab yang sampai kepada kita, alhamdulillah. Kemudian beliau menyebutkan lafaz yang lainnya. Hadza lafz Abi Salamah wal Aghar an Abi Hurairah. Ini adalah lafaz Abu Salamah dan Aghar dari Abu Hurairah. Dan di dalam riwayat Yazid bin Harun dari Muhammad bin Amr dari Abi Salamah dari Abu Hurairah Al-Auza'i dari Yahya bin Abi Kathir dari Abbas Abi Salamah dari Abu Hurairah nah dari Abu Hurairah dan Al-Auza'i ini kembali lagi kan di situ dari dan dalam riwayat Yazid bin Harun kemudian setelahnya dan dalam riwayat Al-Auza'i nah seperti itu dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah, Rasulullah sabda, "Idza madha nisful laili aw thuluthah, yanzilu Allah ila sama'id dunya fa yaqul, hal min sa'ilin fa yu'ta." Nah, apabila telah lewat setengahnya malam atau dua pertiganya, Allah akan turun ke langit dunia <clears throat> sampai akhir hadis. Dan dalam riwayat Sa'id bin Marjana dari Abu Hurairah <clears throat> ada tambahan di akhirnya. Ya. ثم يبسط ثم يبسط يديه فيقول من يقرض غير عدو ولا ظلوم ya kemudian Allah pun <clears throat> membentangkan tangannya kedua tangannya sambil mengatakan siapakah yang meminjamkan tanpa adum Nah, antum ini tanpa sia-sia walau zalum dan tanpa zalim ya dan sifat dua tangan Allah itu benar bahwa Allah itu mempunyai dua tangan dan kedua-dua tangan Allah itu tangan kanan maksudnya wakil tayadaihi yamin dan kedua-dua tangan Allah itu kanan Gimana caranya? apa seperti kita kanan semua? Kok aneh? enggak. Allah a'lam. Apa caranya? Allah a'lam. Fi riwayat Abi Hazim an Abi Hurairah an Rasulullah SAW dan di dalam riwayat Abi Hazim dari Abu Hurairah Rasulullah SAW sabda Inna Allah yanziru ila sama'id dunya fi thuluthil lail wal akhir fayunadi hal min sa'ilin fa'atiyah hal min mustaghfirin fa'aghfir lah فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلان الجن والإنس قال وذلك حين تصيح الديكة وتنهق, وتنهق الحمير وتنبح الكلاب Dan dalam riwayat Abi Hazim dari Abu Hurairah dari Rasulullah bahwa Rasulullah bahwa Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir kemudian menyeru siapakah yang meminta kepada ku saya aku akan berikan siapakah yang minta ampun kepada ku saya akan ampunkan maka pada waktu itu tidak ada satupun roh makhluk maksudnya kecuali dia mengetahui bahwa Allah turun ke langit dunia kecuali dua orang saja jin dan manusia ya dan itu ketika uh, ayam berkokok demikian pula keledai meringkik demikian pula anjing menggonggong. Akan tetapi sanadnya tidak diketahui. Ya, tambahan ini tidak diketahui oleh tidak tidak diketahui. Itu ketika ayam berkokok ini sanadnya tidak diketahui. Kemudian beliau pun menyebutkan seluruh riwayat-riwayat ya, seluruh riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Allah turun ke langit dunia. Lihat sampai ke poin nomor poin nomor 72. Itu semua hadis semakna. Semuanya menunjukkan bahwa Allah turun ke langit dunia. Makanya yang sahih bahwa hadis yang menunjukkan Allah turun ke langit dunia itu adalah hadis mutawatir. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Taimiyah bahwa hadis turunnya Allah ke langit dunia adalah hadis mutawatir. Wajib setiap mukmin untuk mengimaninya. Kita masuk ke poin yang ke-73 langsung. Sami'tul Ustaz Aba Mansur ala ithri hadal hadis الذي أملاه علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف Aku mendengar Ustaz Abu Mansur ketika meriwayatkan hadis-hadis yang telah dibacakan tadi, ya, dia mengatakan, tak pernah Abu Hanifah ditanya tentang hadis-hadis itu. Kata beliau, Allah turun tanpa diketahui bagaimana tata caranya. Waqala ba'duhum dan sebagian lagi mengatakan, yanzilu nuzulan yaliqu birrububiyah bila kaif من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتجلي والتملي لأنه جل جلاله منزه منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق فمجيئه وإتيانه ونزوله على حساب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف Sebagian lagi mengatakan Allah turun sesuai dengan keagungan kerububihan Allah. sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala tanpa kait. Bagaimana? Ya. Dan juga tanpa ada persamaan antara cara turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Ya. Dengan tajalli memperlihatkan diri diri. Ya wa tamalli dan pelan-pelan. Mi'annahu jalla jalaluhu munazzah. Karena Allah itu dibersihkan, disucikan antakuna sifatuhu ya sifat-sifatnya itu seperti sifat makhluk Allah juga disucikan bahwa zat sebagaimana disucikan zat Allah itu dari disamakan dengan zat makhluk artinya akan beliau mengisyaratkan ke, kepada sebuah kaidah dalam asma wa sifat yaitu al kalamu fi sifatillah far'un an kalami fi zatillah Pembicaraan tentang sifat Allah itu cabang dari pembicaraan tentang zat Allah. Artinya begini, sebagaimana kita tidak mengetahui bagaimana zat Allah. Hah? Kita tidak tahu bagaimana zat Allah. Begitu juga kita tidak mengetahui bagaimana tata cara sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kedua-duanya hal yang tidak mungkin kita ketahui. Ya, maka Allah datang Allah turun sesuai dengan keagungan sifat-sifatnya tanpa ditasbih, tanpa diserupakan sedikit pun dan tanpa ditanya bagaimana tata caranya. Qala al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah dalam kitab Tauhid yang ditulis oleh beliau dan aku mendengar dari Hamil Abu Tahir mudah-mudahan Allah meridainya bab penyebutan zikri akhbari isad akhbar sabitah sabitatis sanad. Bab penyebutan kabar-kabar yang sanadnya sehat apa kuat. Rawaha ulamaul Hijaz wal Iraq yang diriwayatkan oleh ulama Hijaz dan Iraq. Fi nuzulir Rabbi ila sama'id dunya tentang turunnya Allah ke langit dunia. Kulla laila setiap malam. Min ghairi sifatin kayfi min ghairi sifati kayfiyatin nuzul tanpa sifat bagaimana tata caranya turun ma'itbatin nuzul disertai keimanan bahwa Allah turun ke langit dunia nashhadu syahadata muqirrin bilisanihi kita menyaksikan persaksian orang yang meyakini dengan lisannya musaddiqin biqalbihi dan membenarkan dengan hatinya mutayaqqinin bima fi hadhil akhbar dan yakin dengan apa yang ada di dalam kabar-kabar ini min zikrin nuzul min wari an nasif al ya dari penyebutan bahwa Allah itu turun tanpa mensifati bagaimana karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasif lana kaifiyata nuzuli khaliqina ila sama'id dunya Allah tidak pernah mensifat eh Rasulullah tidak pernah mensifatkan bagaimana tata cara turunnya Allah ke langit dunia dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal itu Wallahu azza wa jalla walla nabiyahu bayana ma bil muslimina ilaihil hajah min amri dinihim ya padahal Allah Subhanahu wa taala beliau telah memberikan kepercayaan kepada nabinya untuk menerangkan apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin ya kalau misalnya pengetahuan tentang tata cara bagaimana Allah turun itu dibutuhkan oleh kaum muslimin saya Rasul ajarkan Akan tetapi itu tidak ada manfaatnya. Buat apa memikirkan gimana caranya Allah Subhanahu wa turun? Lebih baik mikirin diri kita sendiri. Kenapa kita banyak berbuat dosa? Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya untuk menerangkan apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dari perkara agama mereka. فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذلك النزول maka kami ahlu sunnah berpendapat dan membenarkan dengan apa-apa yang ada di dalam kabar-kabar ini ya dari sifat nuzul wair mutakallifin lin nuzul bisifat bisifat kaifiyah tanpa memperberat-berat nah dalam sifat nuzul ini dengan sifat bagaimana caranya ini izin Nabi SAW lam yasif kaifiyatan nuzul karena Nabi SAW tidak pernah mensifati bagaimana tata cara turunnya Allah Subhanahu wa taala Mungkin sampai sini saja kajian kita pada hari ini. Insya Allah kita akan teruskan pada hari besok